Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Masa pada halaman 22 Itulah tul jalalah yang dibaca tipis Bila sebelumnya kasrah Baik kita baca bersama-sama Kulillah Sama-sama Kulillah Ya tipis Nah Coba dibaca berikutnya mulai. Nah, wasil. Mim berjumpa ba didengungkan ulangi. Nah, teruskan. Nah. Nah, teruskan. Tapi insya Allah ini sini mudah. Pada halaman tiga. sekarang. itu Yaitu Om bila guna non sukun atau tanwin berjumpa dengan ra. Nah, ini dibaca dengan Om <clears throat> dimasukkan non atau tanwinnya ke dalam ra langsung. Nah. Mir rabbihim sama-sama ya sampai min rabbihim nah jadi mir rabbihim langsung ra coba bawahnya dimulai Taib wasil. Sekali lagi nun tasdid, qulna. Sekali lagi wakulu Nah, wasil. Nah. Wasil. Nah. Hati-hati mim tasdidnya, jangan sampai kurang dari dua harokat. Ulangi. Taib wasil. Naam. Ewa. Taib. Bawahnya. telah lewat seperti ini juga masuk mad badal rauf. Nah, nanti kalau wars 246. Nah, kita baca wars misalnya innahu bihim raufur rahim. Sama-sama. Di sini hukumnya sama, hukumnya sama dengan mad badal. Nah, berikutnya. Taib. Nah, ilahnya berapa kemarin kita baca? Nah, 45 tapi samakan dulu 5 ya. Nah, ya terusnya. Wasil. Nah. Ada berapa itu kamu bilangnya di sini? Ada dua. Mir Rabbir di situ ada dua. Terusnya. Nah, teruskan. Teruskan. Ewa. Terakhir. Dari menyelisih di sini ada kira waras, ada kira asusi, ada kira hamzah dan lain sebagainya. Nah. Ini baru masuk keluar nih Haris. Mana? Tapi berikutnya kita baca miladun sama-sama. Jadi haknya terdengar sedikit. Kita ulang kembali. Miladun ulang. Tapi bawahnya baca Sekali lagi runnahnya jangan lupa Non tasdid Ulangi Ewa Baik Wasil. Di sini tidak ada contohnya. Nah, nah berikutnya. Nah, teruskan. Nah, wasil. Ewa. mana syahidnya apa berjumpa apa di sini? Ancar. Apa berjumpa apa di sini? Coba dilihat. Walam yakul lahu kufuan ahad. Apa jumpa apa di sini? Anda Burhan yang di luar maju sini di luar. Eh Umar masuk ini. Pan. Nanti di situ ada akhwat lewat nih. Eh, ini di, luar masuk. Hah, ini eh, di luar ini masuk siapa ini? eh masuk, nenek kelihatan. Ini bukunya mana Muhammad ini? Ayo eh, ini masih kelihatan siapa itu? Hah? Sampainya Ayub ini siapa yang kelihatan? Eh maju. Eh, Azza maju. Sini depan nih kosong dia sembunyi. Eh depan penuh ini maju ini. Meski Eh, yang kelihatan belakangnya itu siapa? Hanan rambutnya gondrong tidak berani kemana. Hmm. Taib. Kita baca sama-sama. Tadi syahidnya di mana tadi? Nun berjumpa lam, nun sukun malam. Taib bawahnya sama-sama. Ayo. -sama. Nah. baik. Jangan ngantuk, jangan ngantuk nanti tes. Nah. Ah. Nunya pendek, ulang sekali lagi. ma'ruf wa asil Naam. Fasil. Baik. syahidnya ini? Hai Ibrahim. Mana syahidnya ini? Apa jumpa apa? Tanwin jumpa lam. Nah, berikutnya sama-sama. -sama. Jangan lupa dibaca dongengnya. Ulangi. Nah, wasil. Teruskan. Nah, masih bablasan terus Kau mi mendengung diulang sekali lagi. Naam. Nah, di sini yang terakhir kalau kelas tingkatan berapa? Ah, enggak, Abian. Tingkatan berapa ini? Tingkatan dua. Jadi kalau kelasnya jelas sini. Tapi contoh, au qadu lil harb. Sama-sama. Nah, kalau kalau-kalahnya jelas. Walillahil hamd. Sama-sama. Walillahil hamd. Nah, jadi jangan sampai seperti orang sufi. Walillahil hamud. Nah, orang awam walillahil ham. Nah, orang awam. Tidak boleh. Berikutnya ikhfa yang tipis. Ikhfa yang tipis bila setelahnya huruf istifal. Dan ingat bahwa lisan tidak boleh menempel di posisi lisan di bawah, tidak boleh naik menempel ke atas, ke gusi, ke gigi ataupun ke langit-langit, tidak boleh. Kita baca mengkan sama-sama. Baik, bawahnya mulai. Baik. Jangan panjang-panjang dunia berapa? Dua aja, diulang saya lagi. Baik. Wa Aywa. Wasil. Sekali lagi, <clears throat> jangan sampai menempel. Fama, ya, jangan sampai menempel. Ulang. Baik. Iowa. Wasil. Taib. Taib Wasil. masih ka Arabik? Nah, teruskan. Teruskan. Nah. Wasil. Stamir. Ewa. Teruskan. Nah, anda tadi su di sini mat apa? Ming su mat apa situ? Nah, sampainya kolaka harus perhatian. Ya, eh, Jais yang berikutnya sampingnya mat apa ini? Ya, apa? Mat wajib mutasil. Jais sebab wajib. Wajib kenapa? Hah? Karena apa? Karena apa Salman? Tadi ajari belum? Eh, hulun. Anak Hamzah. Nah, dia adanya mad setelahnya Hamzah dalam satu kalimat. Baca 45. Tapi bawahnya mulai. Wasil. نعم teruskan Nah. Baik. Wala kasiro gimana? Kasir. Kita lihat ikhfa yang tebal, posisi lisan terangkat. Namun sekali lagi jangan sampai menempel. Kalau kalian mengucapkan enam. Sab'a samawatin tidak boleh begitu. Sab'a samawatin tibaqan keliru. naik eh, tapi tetap, tetap apa? Tidak menempel. Tetap terpisah. Kita baca Mandud, Sama-sama. Orang bisa mendengarkan aja bisa tahu ini salah benar. Nah, suaranya berbeda antara mang dengan mau Nah, beda. Mandud, Sama-sama. Tapi bawahnya mulai. tebal sekali. Qa'an safsafa. Sama-sama. Qa'an safsafa. Baik, wasil. Jangan lupa Faknya fak tebal Mimma in sadid Coba diulang Wa yusqa Wasil. Jadi caranya itu caranya kalau tidak ada halokatnya, wah itu berarti dengung. Walain coba di atasnya nun tidak ada, berarti dengung. Nah, sobar tumimnya ada sukunya berarti jelas. Nah, ini untuk membedakan. Tapi kalau tanwin ini agak sulit. Nah, Aung nunnya tidak ada halokatnya berarti mendengung. Wahakala. Coba sama-sama walain sama-sama Teruskan. Wasil. Taib. bawahnya teruskan ingat saya lagi pada dhi'fan tidak boleh terlalu berlebihan azaban dhi'fan minan nar sama-sama Teruskan. Taib. Ayo. Taib. Jadinya berapa? Nah, 45. Nah, berikutnya. Wasil. Ini harus main-main aja Riz. Coba dilihat musal. Dilihat bukunya. Baik, berikutnya mulai. Ewa. Teruskan. Taib. Jangan sampai sama antara dhal dengan dha. استمر Bagian berikutnya ikhfa yang nisbi, mufakham nisbi ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan qaf. Itu pun kasroh saja. Tapi sebagian mengatakan sama. Ia harus dibaca tebal. Baik itu fathah, dhamma, kasroh. Semua harus dibaca tebal. Yang ini efaknya. Ini persisian juga agak rumit. Tapi kita mengambil yang tafhim nisbi. Posisi lisan tetap mendatar. Tidak terangkat. Nah, tidak terangkat. Kita berikan contoh min qibali sama-sama. Jadi tidak kita baca dan min tapi min qibali ulang. Taib. Kemudian nanti kalian berhenti pada kiblatak. Tadi teruskan nanti tidak kuat kalian. Nah, bawahnya juga alaiha allatikan wa alaiha berhenti di situ. Nah. Taib, sama-sama. Bawahnya mulai. Ayo. pertanyaan Amir. Ada berapa di sini? Eva eh, tipisnya. Ada nafhim nisbi. Teliti dengan baik. Ada berapa? Tafhim nisbinya. Eva yang nisbi. Dua letaknya di mana Jawa? Tabita bin kiblah tahum yang kedua. Tabita bin kiblah. Nah. Bawahnya mulai. fa'al nisfi berarti tung. Nah, jadi bukan tung. Nah, kidu man finnar. Sama-sama. Syahid indah Zubair di mana coba? Syahidnya di mana? Syahidnya. Mana syahidnya di mana? Mana syahid? Tungkidu. Nah, taib. Nah, bawahnya sama-sama mulai. Kita ulang min kibali sama-sama. Saya bawahnya. Baik. Wasil. baru kira ah, hafaznya. Belum warasnya. Ya enggak. Kalau waras lebih panjang lagi. Tapi bawahnya. Harus latihan kalian jangan lihat temannya tidak kuat seneng. Nah, kalian sendiri tidak kuat. Saya akan baca jadi setiap huruf ada pahalanya. Ini jangan malas. Awas sekarang kita contoh kerawars. Ambil nafas yang panjang. Wa ma tanqimu min أنا آمنا بآيات نعم بآيات ربنا لما جاءتنا Ini panjang semua. Jadi 6 6 6 6. Coba sama-sama mulai. biasa ngerokok tidak kuat. Kalau kita baca kita ulang sekali lagi. Wa ma tanqimu minna illa ana man bi ayati rabbina lamma sama-sama mulai akhir aja. Tapi bawahnya mulai. Sekarang mim berjumpa dengan mim kau mimi atau idgham lain Karena semisal mim jumpa mim. Kam min fi'ah sama-sama Baik, bawahnya mulai. Hunnahnya jangan ditinggalkan. Teruskan. Mana sayanya? Sayanya mana? Hanan. Mana mana? Apa jumpa apa? Hah? Mim jumpa mim. Teruskan sama-sama. Taib. Ewa. Wasil. dengan di bibirnya meringis kabir sama-sama jangan ditutup biarkan meringis kabir ulang kabir bawahnya mulai ayo Wasil. Ewa. Baik. Wasil. Taib. Teruskan. Teruskan Taib. Ayo. Suaranya harus dilatih juga. Eh, suara biasa rendah akan rendah. Nah. Nah kita sebutkan bosnya di antara ciri orang yang suaranya bisa besar, kalau bibirnya lebar, biasanya suaranya lebih lantang. Orang yang bibirnya tipis, kecil, ini bisa keras juga, tapi dengan latihan, latihan keras. Jadi bisa diketahui nanti cara, oh ini suaranya gede, nah bisa dilihat bibirnya. Bukan berarti di sini nah besaran bibirnya begini bukan lebar, melebar. Jadi bukan istilahnya yang tebal bukan begitu maksudnya. Nah. Tapi masuk pada halaman 29 ini tanda-tanda alamat Al-Waqaf. Yang terpenting ini pada lam dan mim. Yang penting utama di sini lam dan mim. Kalau lam itu usahakan terus. Adapun mim usahakan berhenti. Nah ini yang terpenting. Yang lainnya boleh berhenti, boleh. Nah, terus. Oh kata. Jadi mim tadi apa? Nah, berhenti. Jadi, mim lazim la waqaf harus berhenti. La mamnu al-waqaf dilarang berhenti. Sili al-wasl aula menyambung lebih utama. Kili al-waqf aula. Jim jawaz al-waqaf. Boleh berhenti. Tanda tiga di sini al-waqfi hadihima berhenti pada satu. Kalau sudah berhenti di awal, jangan berhenti ke kedua kalau di awal menyambung maka berhenti di kedua. Nah, Tapi sama-sama dibaca mulai. Nah, macam na berhenti tandanya apa di situ? Mim. Nah, diulang sekali lagi. Ewa. Wasil. Spennende. kata kedua mulai. Berhenti pada Cara ketiga mulai. Perhatikan, perhatikan. Bagaimana cara ketiga? Qalu bala syahidana syahidana an taqulu yaumal qiyamah. Cara ketiga begini. Sampaikan dulu pada titik yang kedua, ulang lagi. Jadi ibaratnya ini syahidna ini suaminya, ini belakangnya itu istrinya. Bermalam di sini, bermalam di situ ibarat ibaratnya nah, tapi bukan istri maksudnya di sini ini ayat bukan istri kemudian biar tidak ngantuk aja ini nah. diulang cara yang ketiga mulai Ewa Walhasil Baik. Ewa. Ada kafaru berhenti saya. Nah, lema tidak kuat. Mulai. wa Taib. Sudah saya sebutkan tadi berhenti aja kalau tidak kuat sekali lagi. punya banyak pendek, santri sebagian at-taghabun, ada yang begitu. Eh, keliru. Nah. Berikutnya mulai. Wasil. baik. Baik, teruskan. Paling bawah. Sekarang imtihan, ujian. Baik, cara yang pertama. Baca sama-sama mulai. Cara kedua. Cara ketiga Baik, bawahnya sama tiga cara. Mulai Sudah berhenti aja. Fil ard. Nah, cara kedua. Cara ketiga, Taib. Nah, bawahnya mulai. Dibacakan usahakan sama semua. Jadi hanya dibaca lima, lanya lima. Kullan numidduha sama-sama. Baik, bawahnya mulai. bawahnya. Ewa. Kira Hamzah dibaca Faida Mulai Lupa sudah Dibaca apa? J. Nah. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا enak kan? mulai nah, Dakka dua harakat hilang hamzahnya. Bawahnya mulai. Ewa. apa ya? Bacaan apa itu? Ayat Rahman. Sampai mana tadi? Sampai situ. Ada bacaan apa itu? Jangan melamun, jangan melamun. Ain nah, tasghir bacaan apa? Za ikotu di situ zanya bacaan apa? Wajib mutasil. Nah. Tapi bawahnya mulai. mulai masuk pada yang kelima. Insya Allah selesaikan hari ini. Hingga sampai jam 2. Nanti ditambah lauknya, lauknya tambah kerupuk. Ya. Mudah-mudahan. Nah, sekarang 6, ini butuh nafas panjang. Jika ada mad setelahnya tasdid. Ya rami ya rami. Bacaan enam. al Sama-sama. Al Baik, bawahnya mulai. berikutnya. Jangan lupa, jangan lupa. Hanya enam. Junya enam. Nun tasdiknya dua. Qala atuhajun fil الله وقد هدان sama-sama yang kecil baca semua yang kecil nah, mulai Yang besar baca. Ulangi. Baik, bawahnya mulai. berhenti kalau kuat. Nah, kalau tidak kuat berhenti, kalau kuat terus tidak apa-apa. Berikutnya mulai. Baik, teruskan. hasil Ewa harus ada penekanan wa wajadaka dhalan fahada sama-sama hasil yang yang kecil-kecil terlalu mendahului. Nah, cepat-cepat. Jadi tujuh masuk. Nah. Wassafati sofa, Sama-sama. pasti di sini masuk. Wasoffati soffa. Sekali lagi. Baik, berikutnya. Jangan lupa dengungnya alaihin sama-sama. Alaihin. Wasil. Ewah. Taib. mengatakan teruskan. Baik, istamir. pada salih itu masuk yang ketujuh. Ayatamasa Sama-sama. Baik, berikutnya Terus tamir. Saya berikutnya pada mat farki. Nah, beda antara mas nah, istifham kemudian nah, dan alam ta'rif di sini. Cara bacanya dua dengan sit harakat atau tasil. Kita baca enam Allah sama-sama Sekali lagi. Allah. Diulang. Yang kedua tasil. Allah. Ulang. Allah. Allah. Allah. Baik, baca bawahnya mulai. apa? Stamir. Apabila berhenti berapa? Dua saja, jangan sampai banyak panjang. Nah, itulah sekali. Kulillah, kulil hamdu. Jawa. Baca enam dulu. Cara kedua, mulai. Ah, baca Ibn Cara kedua baca. Ta'ala kedua. Allah ulangi. Jangan dipanjangkan. Allah. Ulang. Masih panjang. Coba ah, Hanif baca cara kedua. Ayo baca. Yang keras bacanya. Ayo Hanif. Arif dari dari mana? Dari Gombong. Ayo baca. Biar direkam nih didengar bapak-bapaknya nanti. Hanif tidak mau baca. Ayo Hanif Gombong baca. Cara kedua. Allah, Allah. kamu dengar? Abi dengar enggak? Dengar sedikit. Nah, dengar sedikit. Enggak berani. Tapi di sini ada dua enam, ada satu tempat lagi, ada, ada dua tempat. Nah, pada ayat ini sama. Lalu kita baca al zakarain sama-sama. Cara kedua, adzakarain. Sama-sama. Taib. Baca. Nah, dari sama niyata. Sama-sama. Taib. Cara pertama pakai dulu. Jadikan satu nafas. Nah, cara kedua, tashil. Cara kedua dengan apa? Tashil pendek aja. Kul adzakarain sama-sama. Teruskan, teruskan. Sama-sama. Teruskan. Hasil. Ayo. Cara kedua, al Tidak kuat sampai sini aja. Tidak kuat sampai sini. Haram wa halal Ada di sana ada mushaf lain. Ada tandanya di sini. Nah, berikutnya dibaca. sekali lagi dibaca enam panjang cara kedua Anda sior, baca. Cara yang panjang dulu, yang anak kecil, yang panjang dulu. Cara kedua. sama-sama mulai. Terusnya, terusnya, terusnya, terusnya. Mulai. Wasil. Taib. Sama ini juga lazim kilmi mukhaffaf yaitu adanya mat 6. Setelahnya sukun, bukan tasdid. Jadi sini adalah mat apa? Mat badal. Setelahnya sukun. Dibaca sama dengan tadi. Dibaca enam atau tashil. Al-an. Sama-sama. Atau al-an. Al-an. sama-sama mulai bawahnya. Walhasil Ini teruskan, silinya diteruskan. Hmm. Berikutnya kalau faidah di surah Al-Araf. Nah, berikutnya. Cara kedua. Wasil. Nah. Terus kan ya. Ada mimnya dibaca tertutup bibirnya. Ja'ahu, nah, ja'ahumul ilm. Nah, sama-sama. Nah, ilm. Nah, al-ilm. Nah, teruskan. Berikutnya pada mat temkin. Itu adanya mat didalil oleh tasdid. Pada kalimat Nabi, kalimat Nabi khusus pada Nabi saya, Ada yang melisi itu kiraah nafi. Baik itu kolun ataupun wars. Kalau wars, kita berikan contoh. Bin Nabi, kemudian in. Bin نبيين coba sama-sama Kalau kolun menjadi mat wajib dibaca atau 45. Sementara yang lainnya membaca bin Nabiin, sama-sama. Eh Muhammad, gimana tadi kiraah kolunnya? Dibaca berapa? Eh Muhammad Puring. 45. 45. Baik, sama-sama bawahnya mulai. Baik, berikutnya Baik. Masya Allah, teruskan. dijelaskan dari pada bin nabiyyin itu kalau terus dua harokat, tapi kalau berhenti dibaca dua empat enam. Itu kalau setelah ya sukun dari satu huruf. Tapi kalau dua huruf seperti baris kedua wa idahuyyitum berhenti di situ tetap dua harokat. Berhenti atau terus sama. Nah. Taib, berikutnya mulai. Nam. Wasil. Teruskan. Eh Nukman, kendari. Eh, Ansori di situ mat apa? Eh, ngantuk Lukman Kendari. Hah, Lukman Kendari. Mat apa di situ? Ansori ila. jangan fasil baca berapa? Empat Empat lima Baca berapa? Baca berapa? Nah, siapa yang ngantuk lagi? baca 45. Bagaimana kalau seperti Utsman bin Affan ya enggak? bin Affan membaca tiap malam khatam Al-Qur'an. Kita ini baru buku kecil ya. Buku kecil. Ya, tidak ada apa-apanya kita ini. Tapi berikutnya sama-sama. Qala al-hawariyun sama-sama. Ya benar bacanya. Nah, berikutnya. Ewah wasil. Wa Wasil teruskan. Nah, mustamir. طيب استمر teruskan Diteruskan besok pagi Baca subuh langsung apa baca zuhur nanti? Baca subuh. Baca subuh yang dari yang Biasa pulang pergi kemana? Harus datang. Ini yang pulang-pulang pemalas. Tapi masih ada waktu. Pada halaman kelima, yang saktah di sini hanya sebatas kalau hafus. saktah hanya hafus. Yang lainnya nah dibaca dengan tidak saktah. Coba kita baca man roko sama-sama. Nah, yang lainnya adalah maroko sama-sama. Nah. Ini kelihatannya sudah latih semua ini. Atau Sabtu pagi. Pagi Jumat pagi ini banyak yang pulang ini. Ini buka, bukan demokrasi, sudah saya tentukan sendiri, bukan demokrasi. Atau nanti badal asar saja sudah. Badal asar. Langsung badal asar. Nah. Ingat yang yang pulang duluan catat besok kasih hukuman. Nah. Ngelitanya sudah letih. Nah. Ya, sampai di sini.